Ikhwan fiddin azani wa azakumullah jami'an Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke 34 Dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Setorkan terlebih dahulu hadisnya Hadis yang sangat pendek, simple, sering didengar Yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala Tafadhal Nah, ayo sekolah. roa mano amin ko mengaro paling koyiri paling koyiri paling koyiru paling koyiru فلا يغيره بيده ومن فإن لم فإن لم يستطيع فبالقلب فباللسان فباللسان فإن فإن لم يستطيع فبالقلب فبقلبه فبقلبه وذلك أتحقق الإيمان رواه مسلم. يلا بس تفضل. 嗯，是不是？ يقول Nah, eh, terus tiba-tiba langsung lagi dulu. Lagi pekan depan ya. Pekan, pekan depan ya. Ayo, fadal akh. antum siap ya, al-akh? La ba'as, ayo na'am. Siapa nanti ya? Antum udah hafal belum? Ya, nanti kalau mampu dihafal juga. Masih dua pekan yang akan datang kan? Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Antum belum setoran ya, tafadhal. diamalkan barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau Waqad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan lilladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan permisalan mengenai orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan orang yang melarang dari kemungkaran. Walladhi yaqa'ul ma'asi dan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan contoh orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Kita lihat contohnya apa? Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha thali qaumin istahamu ala safina. permisalan orang yang menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah maksudnya adalah memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar wal waqi' fiha dan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan maksudnya tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan tidak melarang dari perkara yang mungkar. Kama tali permisalannya seperti sekelompok kaum istahamu ala safinah yang mereka melakukan undian ya, untuk siapa nanti yang akan naik di atas kapal tersebut. Karena kalau kapalnya besar itu kan ada yang di bawah, ada yang di atas itu istilahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan ma'ruf. Kalau kapal besar itu biasanya ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Nah, ini Dipermisalkan seperti apa? Orang yang hendak naik kapal tersebut tapi diundi terlebih dahulu. Siapa nanti yang atas, siapa yang bawah. Kita lihat. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Kemudian dengan undian tersebut, sebagian mereka mendapatkan bagian yang atas. Jadi yang atas enak gitu ya. Nah, dan sebagian mereka mendapatkan yang bagian bawah. Kenapa kok yang di atas enak? Karena kalau yang bawah itu nanti kalau ngambil air itu harus naik ke atas dulu. Ngambil air. Kan nggak mungkin dia ngelobangi dari bawah. Paham ya? Kita lihat nanti bagaimana nah barakallahu fikum keadaan mereka. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqau idza istaqu minal ma' marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang berada di bawah, maksudnya yang berada di tempat kapal tapi yang bagian bawah itu mereka apabila ingin mengambil air, mereka melewati orang di atas mereka. Ya enggak? Karena naik dulu, naik dulu baru ke atas baru ngambil air ini loh. Paham Kapal kan besar. Enggak mungkin dia ngelobangi dari bawah. Paham Wa illa kalau ngambil simpelnya dilobangi. Tapi nanti kan airnya masuk ke kapal tenggelam semuanya kan gitu. Kita lihat nanti. fakalu mereka mengatakan ini yang di bawah, yang di bawah ini merasa merasa apa istilahnya dia itu merasa mengganggu orang yang di atas itu loh. Akhirnya mereka ingin mencari solusi tapi keliru, kita lihat. Fakalu mereka berkata lau anna kharqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi fawqana. Kata mereka kalau seandainya kita membikin lubang untuk mengambil bagian kita air tadi itu dilubangi dari bawah. Nah, barakallahu fikum, niscaya kita tidak mengganggu orang di atas kita. Paham ya? Ini maksudnya orang yang bawa kapal tadi, orang yang nah kalau fikum naik kapal di bagian bawah tadi itu punya ide gitu daripada kita ganggu orang yang di atas setiap kali ngambil air harus lewat atas gimana kalau kita lubangnya aja gitu biar nanti airnya mancur langsung itu kan nah kita lihat Fain in yatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'an tapi kalau orang yang di atas tadi membiarkan mereka tetap melubangi kapal tadi dan membiarkan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka akan binasa semuanya. Kenapa kok bisa? Karena kapalnya itu kalau bagian bawah dilubangi, itu nanti air masuk atau tidak? Air masuk. Kalau air masuk semuanya, tenggelam semuanya. Yang atas, yang bawah tenggelam ke laut tanam itu istilahnya. Itu. Nah, kita lihat Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jamian. Namun apabila orang yang berada di kapal yang bagian atas tadi itu enam melarang mereka, melarang untuk melubangi tadi, ini saya mereka selamat dan selamat semuanya. Ya enggak? Yang atas selamat, yang bawah juga selamat. Paham maksudnya ini? Jadi ini sekedar permisalan seperti itu. Kalau yang di atas ini dikenal dengan apa? Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Yang di bawah ini terjatuh dalam kemaksiatan. Kalau enggak dilarang kan berbahaya, akan merobohkan yang atas itu kan itu. Kalau tadi orang yang dibawa tadi nggak dilarang, eh, kamu jangan melobangi kapal. Kok tetap dilobangi? Itu kan nanti airnya masuk. Ujung-ujungnya apa? Tenggelam semuanya gitu loh ya. Yang atas bawah tenggelam semuanya, binasa semuanya. Mahum soal ini. Jadi permisalannya seperti itu. Istahamu ay iktara'u, yaitu membuat qur'ah, yaitu undian. Ala safinah. Nah, barakallahu fikum. Nam membuat undian terhadap apa? kapal maksudnya siapa nanti yang akan Naam barakallahu fikum naik di kapal tersebut siapa yang di atas siapa yang di bawah ayyuhum yakunu fid dawri al-ulwi wa ayyuhum yakunu fid dawri as-sufli siapa di antara mereka yang nanti berada tingkat yang atas dan siapa di antara mereka yang ada di tingkat yang bawah paham ya ini kapal besar ya tingkatnya naam barakallahu fikum masyaallah siapa yang di atas yang di bawah diundi dulu nah jadi undian itu diperbolehkan ya selama tidak ada Nah, eh, unsur apa berseberangan dengan syariat. Kita lihat di sini. Namanya qur'ah namanya. Qur'ah ya, namanya qur'ah. nah Kita lihat di sini. Li'anna daura al ulumi li'anna daura al ulumi arghab. Karena biasanya yang tingkat atas orang pada senang. Pengennya semuanya di atas itu loh. Karena kalau di atas kan ngambil air tinggal gini aja, nyeduk. Ya enggak? Tapi kalau di bawah naik dulu. Belum. Eh, kapal kan bentuknya apa ya? Contohnya gini lah taruhlah ini. Ya kan? Nah, gini kan. Yang bawah gini, yang yang di bawah ini kan kalau mau ngambil air naik dulu kan itu. Tapi yang di atas tinggal gini aja. Apa maksudnya? Seperti itu. Kita lihat. Fa kharajatil qur'ah, akhirnya keluarlah undian tersebut. Wantaha selesailah. Wasara ba'dhum fi a'laha wa ba'dhum fi asfaliha. Akhirnya menjadilah penumpang tersebut ada yang di atas, ada yang di bawah. Falladhi falladzina fi a'laha mithlul akhyar minal ummah wa ahli ra'yi wa ahli din. Penumpang-penumpang yang dapat di atas tadi itu seperti orang-orang pilihan dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran jernih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki agama. Di atas dia mereka. Mereka di atas. Walladzina fi asfaliha dan orang-orang yang di bawah eh, penumpang yang di bawah tadi itu. Mislu ahli safa seperti orang-orang bodoh, wa ahli mukhalafat, orang-orang yang nah menyelisihi. Falladzina al munkarat, mislu alladzina fi asfalis safinah ini. Permisalan orang-orang yang mendatangi perkara-perkara yang mungkar dipermisalkan seperti apa? Seperti orang yang nah berada di kapal yang bagian bawah tadi itu. Paham ya? Penumpang di kapal tapi yang bagian bawah tadi na'am. Allah musta'an. Walladzina yanhauna 'anha dan orang-orang yang melarang perbuatan tadi itu, ya, perbuatan kemungkaran tadi itu, misrul ladzina fi a'las safina seperti orang-orang yang di atas kapal. Ya enggak? Melarang, jangan kamu lubangi. Kalau mau ambil air naik saja. Kenapa kalau disuruh naik daripada melubangi? Karena kalau dilubangi kapal tersebut dari bawah, airnya akan masuk kalau air sudah masuk penuh dan air, tenggelam atau tidak kapalnya? Tenggelam binasa semuanya. Yang atas dan bawah tenggelam bersama kapal tadi. belum? Tapi kalau yang di atas melarang, jangan. Jangan dilubangi. Bahaya. Kalau mau perlu butuh air ngomong. Nanti kita ambilkan dari atas. Selamat semua atau tidak? Selamat semuanya. apa maksudnya? Permisalannya seperti itu. Jadi kalau orang kalau fikum ahlul ma'asi, nam itu permisalannya seperti itu. Nanti kalau nggak ada yang melarang, ha? tidak ada yang melarang untuk menghentikan kemaksiatan tersebut, orang akan binasa semuanya. Orang akan apa? Binasa semuanya dengan apa? Dengan enam perbuatannya tadi itu. Tapi kalau ada yang melarang, mengingatkan, itu biidznillah akan selamat. Kan gitu nah. Kita lihat. Ikhwan din azza wa jalla kata beliau di sini. Wa kana alladziina fi fil asfal yas'aduna ila ad dawril 'ulwi liya'khudul ma. Dahulu penumpang kapal yang bagian bawah, mereka naik ke lantai yang ke yang tinggi, maksudnya yang kedua atau yang di atas. Tujuannya agar mereka untuk apa? Mengambil air. Summa innahum qalu, kemudian mereka berkata, "Nu'dhi man fawqana." Kita ini mengganggu orang di atas kita. Setiap kali mengambil air harus naik ke atas gagu yang di atas katanya. Nah, akhirnya apa? Mereka mengucapkan fala'allana nakhriqu fi janibina kharqan fi safina na'khudul ma' min janibina mubasharatan wala nas'atin. Ini ra'yu mereka, pemikiran mereka. Kalau begitu, eh, alangkah baiknya kalau seandainya kita melobangi eh, kapal yang berada di sisi kita. Maksudnya melobangi kapal tersebut dilobangi. Nah, dengan satu lubang, nah kita nanti ambil air dari sisi kita yang ada lubang tadi langsung nggak perlu naik katanya. Memang kalau dilihat dari sisi simple simple, tapi kan kapalnya lubang. Ya nggak airnya kan masuk terus itu. Memang dia nggak perlu naik, tapi kan nanti membinasakan semuanya. Kapalnya tadi lubang, airnya masuk, setelah banyak air tenggelamlah mereka semuanya. Itu maksudnya. Nah, Allah mustahil Kita lihat. Walau diman man ini alasan mereka. Biar kita ini nggak ganggu orang di atas. Kita kasih lubang aja. Nanti kalau ngambil air tinggal ngambil katanya. Ngambar kalau fiqum. Kita enggak mengganggu orang ya, tidak mengganggu orang yang di atas katanya. Wa ma'lumun anna as-safinata idza khuriqat dah al Dan sudah diketahui yang namanya kapal itu, perahu atau kapal itu, apabila dilubangi air akan masuk wa khariqat wa halaka man fiha. Dan akan tenggelam dan binasalah orang yang di dalam kapal tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi tujuan Nah barakallahu fikum orang yang berada atau penumpang kapal yang bawa yang bagian bawah tadi itu tujuannya kelihatannya bagus itu simpel nggak ganggu orang di atas. Tapi kalau kita telusuri lagi justru apa akan membinasakan semuanya kan gitu. Akhirnya orang di atas melarang gitu loh, nggak membiarkan. Kalau membiarkan binasa binasa semuanya. Tapi kalau melarang selamat selamat semuanya kan gitu. Nah, kita lihat فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام ini adalah permisalan mengenai ahli ma'asi pelaku maksiat yang mereka ingin melobangi perahu Islam ini kapal agama Islam perahu agama Islam ini ingin dilobangi oleh orang-orang ahli ma'asi li'anal Islam huwa safinah ini karena Islam itu adalah perahu ya, dan Islam tidaklah tegak kecuali dengan apa? as-sunnah As-sunnah pun tidak tegak kecuali dengan al-Islam. Sebagaimana ungkapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang dinukilkan dalam kitab Syarh Sunnah kata beliau, "I'lamu al Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan as-sunnah itu adalah Islam dan kedua-duanya tidak akan tegak kecuali saling melengkapi. Nah, seperti itu. Ini disebutkan permisalannya. Islam itu adalah bagaikan perahu, kapal allati tunqidhu minal halak wal gharaq yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan dan apa? kalau fikum menyelamatkan dari tenggelam tadi itu. Falau tarakal a'laun al asfalin wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang penumpang yang di atas tadi membiarkan yang di bawah tadi melubangi kapal, membiarkan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an. Mereka semuanya akan apa? binasa. Paham ya? Mereka semuanya akan binasa karena kapalnya jadi lubangin. Airnya masuk, tenggelamlah kapal tersebut. Penumpangnya di atas dan yang yang di bawah ikut tenggelam semuanya. Wal iyad billah. Naam. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Namun apabila orang yang di atas tadi itu penumpang yang penumpang di atas kapal tadi yang bagian atas, itu kalau melarang perbuatan mereka yang nah berada di eh, barakallahu fikum penumpang yang di bawah tadi itu, nah niscaya apa? Mereka akan selamat dan selamatlah semuanya. Karena apa? Kapalnya tetap utuh. Perahunya tetap apa? Utuh sehingga tetap berjalan, tidak kemasukan air. Hadza misalun wadihun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini adalah permisalan yang sangat jelas dan gamblang mengenai memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa annahu amanun minal halak. bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu adalah amanun minal halak. Bentuk keamanan daripada apa? kebinasaan. Wa li hadza lamma nazala al-'adzabu 'ala bani Israil lam yanzu illa alladziina kanu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oleh karena ini kata beliau, tatkala telah turun azab menimpa Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali orang-orang yang mereka apa? memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang daripada perkara yang mungkar. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Dan maka tatkala mereka melupakan nasihat atau peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun menyelamatkan hanya orang-orang yang mereka melarang dari kejelekan, melarang dari perkara mungkar. Wa akhadna alladziina zalamu dan kami menghadap orang-orang yang mereka berbuat kezaliman dengan adab yang pedih bima kanu sukun dengan sebab kefasikan mereka. Fa inda nuzulil adzab yanju ahlul amri bil ma'ruf wa nahyi al munkar. Maka tatkala turun azab yang selamat adalah orang-orang yang apa? memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Wa yahlikul ladzina la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Dan akan binasa orang-orang yang mereka tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan tidak melarang dari perkara yang mungkar. Ma'al halikin minal usad. Mereka bersama orang-orang yang binasa dari kalangan ahli ma'asi Jadi kalau kita berada di kampung, misalkan melihat kemungkaran, kemaksiatan, mampu untuk mengingkari, ingkari. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dakwah. Tidak mampu dengan lisan, hati sudah mengingkari di situ. Tapi kalau enggak mengingkari sama sekali, nah barakallahu fikum innal qauma idza ra'au Na'am barakallahu fikum mungkaran wa lam yunkiruh. Sesungguhnya sekelompok kaum ketika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengingkarinya, dikhawatirkan nanti adab itu menyeluruh. Paham ya? Nah barakallahu fikum menyeluruh semuanya kena. Wal a'yadu Karena Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Nah, berhati-hatilah kalian terhadap suatu fitnah bala, petaka, bencana yang tidak menimpa khusus orang-orang yang zalim saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, terkadang orang muslim mukmin mengenal gitu loh. Paham ya? Sebagai apa tentunya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang terkena sebagai hukuman untuk mereka. Kan gitu. Nah barakallahu fikum. Kita lihat di sini Ikhwan fi din, azdan yu'azzakumullah. Kita lihat di sini apa kata beliau. Wa fi hadzal hadits yubayyinu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaifiyatal amri bil ma'ruf wa nahyan munkar. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tata cara memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Paham ya? Nah, tata caranya bagaimana? biar orang itu faham dan tidak gagal dalam memahaminya. Wa annahu la yutrak abadan. Bahwasannya yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu tidak ditinggalkan selama-lamanya. Walakinnahu bihasabil istita'ah ini penting. Tapi sesuai dengan kadar kemampuannya. Al-hasabil istita'ah, sesuai dengan kadar apa? kemampuannya. Jangan ditinggalkan. Mampu dengan hati dengan hati. Mampu dengan tangan tafadhal. Enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Paham ya? Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Jangan ditinggalkan sama sekali. Naam, Allahu musta'an. Faqala man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ammal ladzi la yura aw yakhtafi fahada uhdatuhu ala sahibihi. Adapun orang yang tidak nampak, tidak diperlihatkan, tersembunyi kemungkaran tersebut. Maka nah barakallahu fikum ini urusannya nanti kembali kepada pelakunya. Lakinnal inkara yakunu fi syai' adh-dhahir alladhi yura. Paham ya? Pengingkarannya ini nanti diwajibkan itu pada sesuatu yang nampak dan kelihatan gitu loh ya. Kalau nggak nampak nggak kelihatan bukan urusan dia. Kan itu. Urusan dia itu kalau nampak dan kelihatan dia diam saja, nggak dengan lisan, tidak dengan tangan, tidak pula dengan hati ini berbahaya. Paham ya? Yang paling kecilnya, paling minimnya dengan hati. Benci dengan kemungkaran tersebut. Harus itu ya. Misalkan antum di kampung melihat orang yang suka adu apa? Adu jago. Jangan malah nonton. Paham ya? Tapi wah benci rasanya. Cuma mengingatkan tuh nggak mampu itu loh. Mereka banyak orangnya. Antum mengingatkan adu jago haram, Pak. Bisa jadi antum dihajar di situ misalkan. Dipukulin di situ misalkan Paham ya? Kalau tidak mampu seperti itu, sudah tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Hatinya benci perbuatan tersebut dan berdoa semoga Allah taala memberikan hidayah kepada mereka seperti itu. Kalau mereka tidak segera nah barakallahu fikum bertobat atau senantiasa di atas kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menghukum mereka. Kan gitu. Nah barakallahu fikum. Yang jelas kita harus ada pengingkaran walaupun dengan hati. Summa qal yughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kita lihat siapa yang berhak? Yakni yuziluhu biyadihi bisultatihi. Yaitu menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya dan dengan kekuasaannya. Kita siapa kita sekarang? Eh, kita ini siapa Abdul Aziz? Rakyat sipil kita ini rakyat sipil, nggak punya kekuatan apa-apa, paham ya? Paling yang kita miliki cuma cangkul, kan itu, paham ya? Ataupun arit misalkan. Tapi kalau penguasa punya kekuasaan mereka, nah barakallahu fikum punya senjata-senjata yang lengkap. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah barakallahu fikum atau yang semisalnya oleh karena itu mereka yang aslinya yang berhak untuk mengingkari dengan tangan kita lihat. Wahada yang tabiku ala ashabis sultah. Yang seperti ini mengingkari dengan tangan ini diwajibkan atas apa ashab sultah, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Minulatil umur dari para pemimpin pemerintah. Warijal hisbah dan orang-orang yang mereka miliki apa? tanggung jawab terhadap semua urusan. Maksudnya dia penguasanya, dia yang apa? Yang ngawasi dalam apa? kekuasaan tersebut. Alladzina lahum sultah ya kan? Itu orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan. Yughayyirunal munkar biaidihim. Maka hendaknya mereka mengubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. mahu maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Nah, demikian barakallahu fikum. Kekuatan ada, kekuatan, senjata lengkap. Paham ya? Penjara luas, ya enggak? Intinya alatnya lengkap sekali alatnya itu. Ingat-ingat ya, itulah yang harusnya mereka lakukan tapi kita sayangkan. Kenapa keberadaan mereka sekarang lemah? Eh, mereka mudah untuk di nah, balikkan Kenapa mereka mudah untuk apa? Terpukul mundur padahal senjata lengkap. Tidak lain karena penyakit apa tadi? Wahan. Penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Fulus, nah. Sudah mau menggerebek ini enggak sembarangan. Mobil udah tiga atau empat itu penuh dengan aparat-aparatnya, senjata-senjatanya. Tapi ternyata apa? Di depan pintu orang yang ngadu jago tadi itu, ada bodyguardnya membawa fulus, bawa uang. Akhirnya terpukul mundur mereka. Inilah yang kita sayangkan. Kita hanya bisa mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah dan kembali pada jalan yang benar, tidak peduli yang namanya fulus, al-haq ahaqqu an yutaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti dan ditegakkan. Mahum insyaallah. Ini terbukti. Antum mungkin bisa nyaksikan di kampung-kampung itu bagaimana. Eh, orang ngadu jago asik saja, judi asik saja, ya enggak? Karena sebagian mereka oknum-oknum itu ada yang ikut judi juga itu loh. Nah itu yang kita sayangkan. Nah para kalau fikum. Ingin grebek, eh, ingin menangkap, gimana juga? Fulus jalan terus. Ya kalau ditangkap, digrebek misalkan nanti nggak jalan fulusnya. Kan itu seperti itu. Itu yang jadi permasalahan. Allahul musta'an. Wa illa kembali kepada titik pembahasan kita sebenarnya yang berkuasa dan berhak dan wajib untuk mengubah dengan tangannya adalah para pemimpin para pemerintah karena mereka memiliki kekuatan. Kadzalika sahibul bait lahu sultatun ala baitih. Ini lingkupan yang kecil lagi. Seperti itu pula pemilik rumah. Siapa pemilik rumah berarti? Otomatis secara globalnya kan kepala rumah tangga. Paham ya? Suami tersebut. Itu dia juga punya kekuasaan di dalam rumah tangganya tersebut. Paham ya? Punya kekuasaan di dalam rumahnya. Oleh karena itu dia yang wajib mengingkari istrinya, anaknya, kalau seandainya melakukan kemungkaran. Naam. Wa huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka dia adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Nah, dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya, bagaimana rakyatnya? Antum atur atau tidak? Atau antum sengsarakan atau bagaimana? Paham ya? dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita harus berhati-hati. Jadi kalau sudah menjadi kepala rumah tangga, punya anak, punya istri, melakukan kemungkaran wajib bagi kepala rumah tangga tersebut untuk mengingkarinya. Jangan membiarkan istrinya pergi sendirian. Pergi sendirian naik motor sana kemari, paham ya? Pakai wangi-wangian, dibiarkan misalkan. Itu nanti masuk dalam apa? Kriteria suami yang dikenal dengan apa? Danyus. Suami itu kalau sudah danyus, membiarkan kemungkaran kemaksiatan yang ada pada keluarganya tanpa ada rasa cemburu sedikit pun itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang-orang tersebut. Jadi bagaimana solusi yang terbaik? Kita larang. Jangan kalau pergi lebih baik sama suaminya. Kalau pergi safar jangan sendirian misalkan. Kalau belanja misalkan taruhlah bisa nemani nemani suaminya. Caranya gitu. Nah, kan sudah kita lewati pembahasannya. Sebaik-baik perempuan itu kalau nggak ada keperluan justru yang di rumah. Paham ya? Tapi kalau ada keperluan yang sangat, suami bisa nemani, pemani. Belanja berdua, ya enggak? Kemana saja berdua misalkan. Aman. Nah, barakallahu fikum. Aman dari apa? Aman dari gangguan-gangguan yang ada, kan itu. Nah, ketika dibutuhkan ada suami di situ. Ini sekedar nasihat barakallahu fikum bahwasannya apa? Bahwasannya kepala rumah tangga itu pemimpin dia. Pemimpin di mana? Kekuasaannya di mana kekuasaannya? Kekuasaannya di mana? Kekuasaan kepala rumah tangga di mana? Di dalam rumahnya, lingkupannya, rumahnya itu kekuasaan dia. Jadi anak, istri melakukan kemungkaran nasihati haram. Gambar makhluk bernyawa haram. Anaknya minta boneka diberikan boneka misalkan nama mbahnya, sama kakeknya, sama neneknya, patahkan kepalanya. Kalau boneka ya, haram mana itu. Nanti posisinya boneka tanpa kepala lebih selamat daripada antum menyimpan boneka di dalam rumah Malaikat enggak masuk kan? La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wal kalb. Ya enggak? Nah, malaikat itu enggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Jadi solusi itu ada semuanya. Kepala rumah tangga yang berhak untuk melarangnya. Wah, ini gak enak ini. gak enak bagaimana? Ini dari mbahnya, hadiah dari mbahnya, dari pamannya, dari kakeknya, neneknya. Itu bukan jadi patokan. Patokannya itu haram atau halal. Haram tinggalkan, halal Apa la bak bihi. Kan gitu. Naam. Ikhwani fi din azza dan jazakumullah kita lihat lagi di sini. Falahu sultatun ala baitihi, maka kepala rumah tangga itu dia memiliki kekuasaan. Nah, barakallahu fikum pada rumahnya. Kalau kepala rumah tangga tadi pergi, suami pergi kerja, siapa yang berkuasa? jihad Siapa yang berkuasa? Istrinya. Istrinya juga berkuasa itu nanti. Ketika apa? Ketika suami pergi, berkuasa untuk apa? Mengatur anaknya, kan itu. Nah, barakallahu fiik dan juga mengatur bagaimana apa keadaan di dalam rumah tersebut kan itu. Ketika suaminya tidak ada. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena sudah kita lewati pembahasannya kan. Kalaupun suami ketika enggak ada, istri mau puasa sunnah harus izin. Izin kepada suaminya, istri misalkan izin, "Mas, ana besok mau puasa Daud." Jangan. Paham ya? Kalau suaminya bilang jangan ya jangan, sami'na wa ta'na, puasa sunnah. Jangan melanggar. Wah, ini gimana ini? Paham ya? Ini memang seperti itu, keadaan kaidahnya seperti itu sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Eh, bahwasanya apabila semakna ya, apabila seorang istri hendak puasa dalam keadaan suaminya gaib enggak ada, Nam fal tasta'dzin hendaknya istri tadi itu minta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, tafadhol silakan puasa. Jika nggak diizinkan jangan lawan. Ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Paham ya? Menunjukkan bahwa kekuasaan suami itu di dalam lingkupan rumah tangga tadi besar kekuasaannya. Nah, Kita lihat lagi di sini. Fayuzilul munkar biyatihi min baitihi wala yukirruhu ini. Maka hendaknya kepala rumah tangga tadi itu kepala rumah tangga menghilangkan kemungkaran dengan tangannya dari rumahnya tadi itu dan tidak menetapkan membiarkan kemungkaran ada di situ. Paham belum? Paham maksudnya ini ya? Jadi kalau ada kemungkaran, dia harus berani. Pahamnya? Nah, anaknya misalkan habis main keluar, pulang bawa mainan yang ada gambar makhluk bernyawa. Dia posisi sebagai apa? Bapaknya harus berani haram ini. Patahkan kepalanya, hapus kepalanya, atau dihilangkan kepalanya, musnahkan kepalanya. Biar apa? Biar clear gitu istilahnya. Kan gitu caranya. Jangan malah takut sama anaknya, jangan malah tunduk dengan anaknya, keliru. Paham ya? Wah, ini enggak enak ini kalau eh, anak enggak diturutin misalkan. Kita boleh nurutin permintaan anak selama permintaan tersebut pada perkara yang baik. Tapi kalau perkara yang mungkar, perkara yang haram, jangan diikuti. Bagaimana caranya anak itu nurut dengan orang tua? Itu penting sekali itu. Nah, barakallahu fikum karena kalau kita turutin anak yang namanya anak itu ngeliat sedikit kepengin gitu loh bi atau mi misalkan eh, atau minta kepada orang tuanya tolong belikan boneka itu boneka yang panda katanya eh, boneka Hello Kitty katanya kalau kita turutin haram ada kepalanya coba kalau antum datang ke pasar nyari boneka pak ada nggak boneka tanpa kepala misalkan kalau ada silakan doll. sekarang ada mobil-mobilan boneka mobil-mobilan itu ada dikasih mata Kasih mata, dikasih hidung, dikasih gigi juga itu. Paham ya? Kalau nggak percaya, lihat aja di toko boneka itu. Mobil-mobilan bayangkan. Nah, itu pun dikasih mata, dikasih kayak hidung itu akhirnya jadi haram kan gitu. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya tanpa harus beli, kita sebagai orang tua itu mencarikan solusi, bikinkan boneka dari kain. Paham ya? Dari kain-kain yang ada dibikinkan tanpa kepala. Intinya sudah berbentuk panjang itu sudah selesai. Ya enggak? Senang dia nanti. Eh, atau botol aqua, botol aqua yang besar itu yang satu literan itu, eh, dipakein kaos bayi itu ya. Dah, enggak ada kepalanya, dah kasihkan, senang. Enggak perlu antum belikan boneka-boneka yang ada kepalanya ya. Seperti itu. Jadi harus mencarikan solusi yang terbaik. Jangan malah apa? Kita ngikutin keinginan anak selama keinginan tersebut adalah perkara yang mungkar. Hatta kata beliau, buat nam wala ahada ya'taridu alaih. Enggak ada seorang pun yang melawan. Wong dia kepala rumah tangga, dia pemimpinnya, penguasanya di dalam rumah. Mana ada yang kritik misalkan orang luar. Orang luar luar ini penguasanya. Nah, hatta wali yang amr layak ya'tarud alaih fi baitihi ya kan. Bahkan pemimpin pun enggak berani dia mengkritik atau istilahnya apa? Nambah ikut campur pada rumahnya. Ya enggak? Ini karena rumahnya, kekuasaan dia gitu loh ya. Jadi pemimpin penguasa pun nggak bisa ikut campur. Nah, seperti itu. Nah. Berbeda kalau keadaannya apa? Seperti KDRT misalkan. Eh, KDRT itu apa KDRT? Apa itu KDRT ah Abdul Ghafur? Naam. Kalau kekerasan dalam, dalam rumah tangga terkadang ikut campur pemerintah karena itu posisinya melindungi apa? hak asasi manusia itu istilahnya. Cuman hukum asalnya, hukum globalnya kalau permasalahannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di dalam lingkupan rumah tangga, maka enggak ada seorang pun orang luar yang ikut campur aslinya. Nah, seperti itu. Wa qalu fa illam yastati' bilisanihi. Tingkatan yang kedua, kalau enggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Ai man laysa lahu sultatun walakin indahu ilmun wa basiratun. Barang siapa yang dia tidak memiliki kekuasaan tapi dia memiliki ilmu dan juga basirah pandangan yang jeli, teliti dengan ilmu tersebut, fahada yughayyiru bilisani Maka yang seperti ini dia mengingkari dengan lisannya, menasehati dengan cara yang baik, yang bagus. Kalau terima alhamdulillah, enggak terima ya sabar. Enggak gitu. Caranya seperti itu. Fayubayyinu lin-nas maka hendaknya dia menjelaskan kepada manusia wa ya'idu dan menasihati wa dan mengingatkan wa yakhthubu dan bahkan apa na barakallahu fikum memberikan arahan kepada orang tersebut wa yuballighu wulatal umur dan hendaknya dia menyampaikan kepada para pemimpin wa ahli hisbah dan kepada orang yang punya kekuasaan amma waqa'a min amma waqa'a terhadap apa yang sudah terjadi min ajli an yughayyirah agar mau untuk mengingkarinya. Kejadian kemungkaran laporkan. Paham ya? Kalau seandainya kita misalkan melihat kemungkaran, pembegalan, pencurian, kita tahu misalkan menyaksikan langsung, bila perlu laporkan laporkan kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Bisa kita lewati kemarin kan? Nah, kita tangkap pencurinya, jelas clear dia pencurinya, ada saksinya, ada buktinya, serahkan kepada pihak yang berwajib. Selesai. Jangan di Nah, hakimi sendiri yang itu istilahnya. Nah. Kata beliau, yuballighu man yughayyir biade, menyampaikan kepada orang yang bisa apa? mengingkari dengan tangannya. Wa yarfa'u amr dan urusannya perkaranya bisa diangkat kepada sampai kepada pemimpin atau pemerintah dari itu. Fahadal inkaru bilisan. Ini pengingkaran dengan apa? lisan. Ikhwan fi din azza wa berikutnya. Qauluhu Fa illam yastati' fa biqalbih. Ini tingkatan yang ketiga. Enggak mampu dengan lisan dengan hati. Ai laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun wala ya'rifu kaifa yunkir. Dia tidak punya ilmu, tidak juga punya pengalaman, pengetahuan, tidak mengetahui bagaimana cara mengingkari. Aw annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifah. Atau orang itu punya ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan, walakinnahu mamnu'un minal kalam, tapi dia dilarang bicara Jangan macam-macam antum. Jangan bicara. Kalau bicara hati-hati rumahmu tak bakar misalkan. Ini yang ngomong ini satu kampung itu, enggak sembarangan. Diancam ini ya, diancam. Dia enggak punya kekuatan. Nah, menempuh metode cara yang terakhir ini dengan hati pengkarannya, Paham ya? Nah, jangan malah berontak atau ngelawan di situ karena posisinya apa? Posisinya dia akan membahayakan dirinya itu istilahnya. Nah, ini masuk dalam kaidah fikih, kaidah usul eh, bahwasanya kita itu ketika mengingkari kemungkaran itu enggak sembarangan, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Karena terkadang kemungkaran itu lebih baik kita tinggalkan daripada kita ingkari. Itu kadang kadangnya ada seperti itu. Apa kaidahnya Al-Fajri? Eh? Irtikab akhaf ad-dararain. Itu juga bisa. Yang ma'ruf lagi Meninggalkan kerusakan lebih dahulukan daripada meraih kebaikan. Enam, Irtikab akhob darorain itu kalau keadaannya terpaksa ya. Keadaan terpaksa maka dikasih sodorkan dua perkara yang bahaya. Antum minum racun eh, atau minum eh, kalau air yang ada cabenya misalkan. Sama-sama bahaya. Racun bahaya, air minum yang campur cabai yang pedas itu bahaya nggak kira-kira? Bahaya juga. Minum mana kira-kira kalau seperti itu? Sama-sama bahaya. Milih yang kira-kira bahayanya lebih ringan. Kalau racun kan mungkin meninggal dunia. Kalau cuma tapi tadi pedes saja itu istilahnya. Intinya apa? Kaidah tadi itu irtikab akhab dararain itu kalau disodorkan dalam keadaan dipaksa. Paham ya? Tapi kalau ini bukan paksaan ini. Eh, ini dikenal dengan kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih itu dalam masalah mengingkari. Kita lihat. Wah, ini orang-orang ini kelihatannya pada sangar-sangar ini misalkan kalau anak ingkari mungkin mereka marah. Ternyata benar. Suatu ketika pernah coba gitu misalkan ini Pak haram ini Pak. Adu jago haram Pak. Berjudi haram Pak. Langsung mungkin dihajar saat itu juga meninggal dia. Saudara kita misalkan. Akhirnya itu dari pelajaran itu ya. Posisinya dia adalah seorang alim, pendakwah misalkan. Nah, kalau dia langsung menempuh cara serampangan, mengingkari seperti itu, dia mungkin akan menjadi yang semisalnya meninggal juga nih kan itu istilahnya. Oleh karena itu, di situ faedah diterapkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalil masalah Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kenapa? Karena kalau antum bisa menghilangkan kemungkaran baik atau tidak? Baik. Tapi di situ kan nggak mungkin. Keadaannya kan nggak mungkin. Antum mau mengingkari malah dibunuh. Berarti kan apa istilahnya? bisa menghilangkan banyak kebaikan karena yang mengingkari ini adalah orang alim gitu loh ya. Orang yang berilmu sehingga apa? Ketika dia dibunuh terhentilah ilmunya itu istilahnya. Ilmu dia yang akan sampaikan tadi itu. enam Itu kaidah yang sudah sering kita ulang-ulang. Ikhwan fi Az azza wa kita lihat lagi apa kata beliau. Fahada yungkiru biqalbih. Yang seperti ini ketika mengucapkan berdakwah dengan lisan pun juga dilarang mengingkari dengan hatinya. Fa yabghadu al-munkar wa ahlul munkar. Maka orang tersebut hendaknya benci dengan kemungkaran dan benci dengan pelaku kemungkaran. Wa ya'taziluhum. Ini penting ini ya. Dan memisahkan diri dari mereka, meninggalkan mereka. Wa yabta'idu anhum dan menjauh dari mereka, jangan malah ngumpul sama mereka. Sudah tahu adu jago itu mungkar, dia ngumpul ngumpul sama orang adu jago. Hati-hati. Paham ya? Sudah tahu minum-minuman keras itu haram, dia kalau sore hari nongkrong sama orang-orang penjudi, pemabuk misalkan, itu hati-hati. Kenapa? Karena nanti diukur dengan teman duduknya. Almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Jadi kalau ada tuduhan tuh jangan nyalakan yang nuduh. Kalau seandainya dia keadaan seperti itu. Paham ya? Karena dia menyelisih apa? Dohirnya. Dohirnya seorang muslim yang bertakwa beriman. Itu menjauhi pelaku maksiat bukan bukan malah nongkrong bersama mereka. Jadi kalau ada tuduhan si fulan ini ternyata peminum khamernya, padahal dia berjubah, berjenggot, pakai sorban juga. Lah kok tahu dari mana? Setiap hari nongkrongnya di situ. Sama orang-orang yang pemabuk, penjudi misalkan. Ini yang nuduh ini enggak bisa salahkan. Dia hanya menghukumi menghukumi secara dohirnya itu. Dohir perkawanan tadi ya Nah, kalau dia ternyata enggak seperti itu, dia akan mengingkari dohirnya. Anak enggak gitu kok, wallahi. Anak enggak nggak minum, enggak mabuk. Anak cuman ya cuman duduk anak karena itu teman lama katanya. Kita katakan caranya kalau benar-benar antum itu bebas dari mereka, tinggalkan. Jangan duduk-duduk sama mereka. Karena beda duduk dengan duduk-duduk. Kalau duduk itu sekali. Paham ya? Dua kali lah taruhlah. Tapi kalau duduk-duduk itu berkali-kali gitu loh. Setiap hari nongkrong bersama mereka, ngobrol bersama mereka. Posisinya berjubah berjenggot misalkan. Seperti itu kan memprihatinkan. Kan? Nah, seperti contohnya apa? JT, atau Tabligh. Mereka itu kan pengennya meraih banyak pasukan itu. Intinya orang itu nah mau sholat sudah selesai. Pak, judi itu haram Pak, tapi sholat dulu Pak, nanti dilanjutkan lagi nggak masalah. Intinya sholat kalau mereka. Kalau dipejetin dulu. Ini terbukti ini mungkin di kampung-kampung itu JT cara tablet, Nah, barakallahu fikum. Itu modelnya prinsipnya seperti itu. Intinya mereka itu mau sholat. Eh, mau ikut kepada kebaikan tanpa kemungkaran itu diingkari gitu loh. Kan keliru seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Pak, eh, judi itu haram, Pak. Tolong bapak-bapak ini dulu sholat dulu. Setelah sholat nanti lanjutkan lagi nggak masalah. Yang penting sholat dulu, Pak. Itu kan keliru seperti itu. Allah musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum jangan sampai berdakwah tanpa ilmu sehingga menyesatkan manusia. Allahu musta'an. Kata beliau di sini Fadalla dzalika ala annahu la yajuzu tarku inkaril munkar wa aqalluhu bil qalb. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan meninggalkan mengingkari suatu kemungkaran dan paling minimnya adalah dengan hati. Ini. Kalau sudah enggak mengingkari dengan hati bagaimana? Keimanannya ada atau tidak? Kalau sudah enggak mengingkari sama sekali, enggak ada lagi sudah. Hati-hati. Ini paling minimnya sudah. Paling minim dengan hati, paling maksimal dengan apa? Dengan tangan tadi itu. Kita lihat. Wa idza tarakal muslimun inkaral munkar kanu misla bani Israil. Kalau seandainya kaum muslimin meninggalkan mengingkari suatu kemungkaran, maka mereka seperti Bani Israil. Kanu la yatanahawna an munkarin faalu Labi sama kanu yaf'alun. Artinya apa? Mereka dahulu orang Bani Israel Dilaknat kenapa sebabnya? Karena mereka itu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan itu loh. Allah musta'an. Fala buta an yunkir an munkar, maka harus kemungkaran itu diingkari. Imma bil yad, aw bil lisan, aw bil qalb, imma dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Wa hada ataful iman, pengingkaran dengan hati ini adalah selemah-lemahnya keimanan. Berarti kalau enggak mengingkari sama sekali, bahkan dengan hati pun tidak kita lihat kama fil hadis sebagaimana datang dalam hadis wadzalika ad'aful iman wa fi riwayah laisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardalin ini Allah musta'an ini adalah selemah-lemahnya keimanan dalam riwayat yang lain tidak ada di balik pengingkaran dengan hati tersebut nah barakallahu fikum seketil biji pun enggak ada keimanan kalau enggak mengingkari itu paling terakhir sudah mengingkari dengan apa dengan hatinya tadi itu. Wadalah ala annal amala minal iman. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya amalan termasuk bagian dari keimanan. Jadi keimanan diucapkan, diyakini, kemudian apa? Diamalkan. Mahum soalan ya? Mahum. Ayo nah, kita lihat di sini. Kata beliau, Fa inkarul munkar amalun. Mengingkari kemungkaran itu adalah amalan. Wa addahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghitungnya termasuk bagian dari keimanan. Wa bi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad'aful iman. Selemah-lemahnya keimanan. Berarti iman itu apakah stabil atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Paham ya? bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kan gitu. Nah, ini termasuk dalilnya bahwasanya iman itu naik dan turun. Dalilun ala anna iman yang kusu hatta yablugha misqala habatin min khardal. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa berkurang sampai dipermisalkan apa? mencapai sekecil biji bayangkan itu wa yazidu ila ma Allah dan akan bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu yazidu wa yanqus laisa ala haddin sawa fi qulubin nas. Iman itu, keimanan itu bertambah dan berkurang dan tidak sama ukurannya yang ada pada hati manusia. Dalam rangka menyelisih kelompok sesat, kelompok apa itu yang mengatakan iman itu stabil? Eh? Oh tadi ya, Mu'tazilah. Bukan. Iman itu stabil katanya. Eh? stabil terus iman itu. Eh? seperti iman Jibril Mikail walaupun dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Nah, ini kelompok apa ini? Eh, jihad yang mengatakan iman stabil kelompok apa? Murji'ah, Hasan. Murji'ah. Namanya kelompok Murji'ah mengatakan iman itu stabil. Jadi orang melakukan perbuatan dosa besar, imannya sempurna. Seperti imannya siapa? Jibril Mikail katanya. Allahul Mustaan. Karena murjiah itu apa sih patokannya, landasannya apa? Murjiah itu. Amalan gak masuk dalam keimanan. Yang penting kan hatinya mas katanya. Di hati berkali-kali. Sebutan dalilnya kalau kalau rasul, wayal dia. Ujung-ujungnya hati yang penting kan hatinya. Jelek-jelek kayak gini, nakal-nakal kayak gini, tatoan Paham yang penting kan hatinya katanya. Kita katakan itu bukan yang terpenting. Yang penting itu amalannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat di sini. minhum man imanu qawiyyun, ada juga di antara mereka yang imannya kuat, wa minhum man imanu dha'ifun, ada juga di antara mereka yang imannya lemah, wa minhum man huwa baina dzalik, ada juga yang imannya di antara lemah dan kuat. Pertengahan. Paham ya? Jadi imannya seseorang itu enggak stabil. Bisa naik, bisa turun. Naik dengan apa, Ah Abdullah? Ya, dengan beribadah benar, dengan ketaatan. Berkurang dengan apa, Ah Abdullah? Kemaksiatan. Ya kan? Yazidu bi ta'atul rahman wa kusu bi maksiatul rahman. Sebagian mereka menyebutkan dikenal dengan apa definisi iman itu? Khamsununat. Khamsu nunat. Apa itu apa itu khamsun nunat? Apa itu khamsun nunat? Eh? Berapa? Lima. Lima di akhir dengan nun. Nutkun bil lisan. Nun atau enggak itu akhirnya? Wah. Eh, wa. Wa'tiqadun bil janan. Nun juga. Wa amalun bil jawarhi wal arkan. Nun juga. Wa yazidu bi ta'atir rahman. Nun juga. Wa yanqusu Maksiatir Rahman nun juga. Khamsun nunat. Paham ya? Lima nun di situ. Definisi iman. Paham nun? Lima nun. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa hadha haditsun azim. Fihi nidhamul amril ma'ruf wa nahyil munkar. Ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya ada undang-undang mengenai memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wadalah dalal ala annal munkara la yutrak biduni inkarin walau bil qalb. Ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran itu jangan ditinggalkan. Maksudnya jangan ditinggalkan kemudian enggak diingkari. Jangan ditinggalkan tanpa diingkari, walau bil qalb walaupun dengan hati. Wa idza ankara al-'abdu al-munkar bi qalbihi ibtada an ahlihi. Ini penting ini. Kalau seorang hamba mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka hendaknya dia menjauhi dari pelakunya, menjauh, bukan malah mendekat bukan malah berteman, menjauh. Walam hum dan tidak bercampur dengan mereka. Walam hum tidak bercampur dengan mereka. Walam hum dan tidak duduk-duduk dengan mereka. Amma an yukhalitahum adapun ngumpul dengan mereka pelaku maksiat, ngumpul dengan pelaku kemungkaran, wa yujalishum dan duduk-duduk bersama mereka, wa ya'kula ma'ahum dan makan bersama mereka, wa yashraba ma'ahum dan minum bersama mereka wayakul ana mungkirun biqalbi katanya. Jadi dia ngumpul sama mereka, sanda sama mereka, duduk sama mereka, tidur sama mereka, intinya berteman sama mereka. Kemudian setelah itu, eh, dia mengatakan apa? Ana mungkirun biqalbi. Ana mengingkari dengan hati katanya. Ini enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena dia itu keberadaan dia itu terancam dengan tuduhan gitu loh. Dia itu benar-benar mukmin atau tidak itu loh. Kalau dia itu mukmin muslim, kenapa teman-temannya orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang apa? Nam peminum minuman keras, orang-orang penzina, pelacur misalkan. Paham ya? Pemabuk, penjudi. Jadi dipertanyakan, kata beliau, ada lesa besahin. Ini enggak benar. Mengingkari dengan hatinya, konsekuensinya keharusannya adalah apa? Menghindarkan diri dari pelakunya. Paham ya? Duduk-duduk dengan pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan haram. Ingat, duduk-duduk. Paham ya? Berteman, berkumpul, eh, senang dengan mereka. Haram. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang diriwayatkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibanah, apa kata beliau? La tujalisu ahlal ahwa. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Hati itu jadi sakit dengan subhat yang mereka lontarkan. Allahumma san. Jadi kita harus berhati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Laukana mungkiran di kalmihi labta'ada anhum. Kalau seandainya orang tersebut mengingkari dengan hatinya niscaya dia akan menjauh dari pelaku kemaksiatan dan pelaku kemungkaran tersebut li'alla yusibahum ma asabahum agar orang tersebut tidak tertimpa seperti yang menimpa mereka wal Yusirahum agar tidak terkesan eh, dia itu bersama mereka annahum mukhalifun lima hum alaih nah barakallahu fikum maksudnya bagaimana agar juga ada terkes, agar terkesan terkesan bahwasanya dia itu menyelisih mereka gitu loh kalau dia duduk-duduk nyelisi, yayasan haram nggak boleh pakai yayasan dia nongkrong aja di depan pelang itu Paham ya? Setiap hari bersihkan pelangnya dilap-lap itu, kemudian duduk situ, eh, sama orang-orang pengikut yayasan misalkan. Itu menimbulkan kecurigaan gitu loh. Paham ya? Kalau benar-benar mengingkari dengan hati, tinggalkan selesai. Nah, jangan seperti itu keadaannya. Amma idza jalasa wa akala wa syariba ma'hum, adapun kalau duduk, makan, minum bersama mereka wa dhahika nih. Nah, sembarang dhahika dan tertawa ma'hum bersama mereka fahimu mereka akan memahami annahum muwafiqun lahum ala dzalik. Mereka akan memahami berarti cocok ini setuju dengan keberadaan mereka. Paham belum? Jadi kalau kita mengingkari yayasan misalkan, jangan duduk-duduk di ma'had atau markis yang ada yayasannya. Walaupun atau mengingkari. Kenapa? Karena nanti orang-orang akan mengira, oh, jangan-jangan yayasan boleh kan itu. Allahu musta'an contohnya saja. Nasallahu salam wal afiyah. Berarti sudah kita selesaikan syarah penjelasan terhadap hadis yang ke-34 insyaallah taala hadis yang ke-35 kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin